Farkus hafizanallahu wa iyah kita masih pada al-mihwarul awal yakni pokok pembahasan yang pertama terkait dengan wajibatuz zauja tujaha zaujiha yaitu kewajiban-kewajiban istri atau para istri terhadap suaminya. Dan pada pokok pembahasan pertama ini tentunya memiliki cabang-cabang pembahasan atau sub-sub pembahasan maka beliau hafidahullah taala membagi dua sub ya kita sedang berada pada sub yang pertama yaitu terkait dengan kewajiban para istri terhadap suaminya dan ini ada lima cabang pembahasan yang telah kita bacakan ya dari uh, sub pembahasan yang pertama yang terkait dengan kewajiban para istri. Maka di bawahnya ada lima pembahasan atau lima cabang yang telah kita bacakan kepada antum sekalian. Ya, poin yang cabang yang pertama adalah taatuz zauji bil ma'ruf yaitu ketaatan suami, ketaatan terhadap suami dalam perkara yang ma'ruf ya wajibnya para istri taat dengan suaminya dalam perkara yang ma'ruf bukan dalam perkara maksiat. Kemudian cabang yang kedua al faruthani yaitu siyanatu irdi zauji wal muhafadatu ala malihi wa waladihi yaitu wajibnya para istri memelihara kehormatan suaminya dan menjaga harta dan anaknya, harta suaminya dan anak dari suaminya. Nah, tentunya mencakup pada anak dari suami adalah anak kandungnya sang istri atau anak tirinya, yaitu anak dari istrinya yang lain. Ya, maka ketika dipelihara oleh sang istri, maka wajib istri menjaga harta suaminya dan anak-anak suaminya yakni menjaganya dalam mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan mafsadah dan juga mendidiknya, menterbiahnya. Nah, ini cabang yang kedua barakallahu fikum. Dan cabang yang ketiga kita masuk ya pada kesempatan yang berbahagia ini yaitu pada cabang yang ketiga. Naam. Iya. Atau masih tersisa. Sudah selesai ya cabang yang kedua. Nah, kita masuk pada cabang yang ketiga. Al-Far'u Thalith berkata penulis hafizahullah taala riayatu syu'uri Zawji wa mura'atu karamatihi wa ihsasihi yaitu menjaga perasaan suami dan memelihara kehormatannya. Naam. Fa tahrusu az-zawjatu ala an la yara minha zawjuha fi baitihi illa ma yasurruhu min husnil madhhar wal hay'ah wal zinati wa talaqatil wajhi maka hendaklah seorang istri bersungguh-sungguh bersemangat di dalam menjaga penampilannya di hadapan suaminya jangan sampai suaminya menyaksikan pada dirinya sesuatu pemandangan yang tidak menyenangkan Ya, akan tetapi sebaliknya hendaklah dia berpenampilan dengan penampilan yang menyenangkan dan perhiasan serta keceriaan wajah. Ya, wajah yang ceria. Bukan wajah yang cemberut atau wajah yang dirundung dengan perkara yang sangat berat sehingga ya wajahnya tidak ceria. Wa an la yasma'a minha illa ma yurdihi min husnil khitab wa jamilil kalam wa ibaratit taqdiri wal ihtiram. <clears throat> Dan hendaklah pula sang istri tidaklah mengucapkan suatu ucapan yang didengarkan oleh sang suami melainkan ucapan itu ucapan yang diridhoi ucapan yang indah ungkapan penghormatan dan penghargaan wala yajida minha illa ma yuhibbu wa yufrih fala tubghiduhu wala tusiu ilaih. Maka jangan pula seorang istri di rumahnya didapati oleh suaminya melainkan dalam keadaan suami itu senang dan gembira. Jangan dia menjadikan suaminya benci dan marah atau murka Jangan pula dia berbuat jelek dan buruk pada suaminya. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wa nisa'ukum min ahlil jannah al-wadudu al-a'udu ala zaujiha." Dalam riwayat al-waludu. Ya, nisa'ukum min ahlil jannah al-wadudu al-waludu al-a'udu ala zawjiha allati idha ghadiba ja'at hatta tadu'a yadaha fi yadihi thumma takulu la adhuku ghamdan hatta tarda'a. berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al Baihaqi dalam Syu'ibul Iman dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan disohhikan oleh Imam Al Albani dalam silsilah as pada nomor 287 hadis ke 287 disohhikan oleh Imam Al-Albani dalam silsilah sahih beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nisa'ukum min ahlil jannah." Wanita-wanita kalian yang merupakan penduduk surga itu adalah yang pertama al-wadud. Ya. Al-wadud adalah yang menyayangi suaminya. Yang menyayangi apa? Suaminya. Kemudian al-walud ya al-walud adalah yang banyak melahirkan anak-anaknya kemudian al-aud ain kemudian hamzah al-aud yaitu yang selalu al-audu ala zaujiha yang selalu kembali ya pada suaminya maksudnya selalu memperhatikan keadaan suaminya. Apakah ridho atau murka, apakah senang atau susah, apakah lapang atau sempit. Dia selalu mengawasi suaminya. Itu namanya al-aud. Ya. Ini wanita penduduk ahli surga kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Kemudian beliau alaihissalatu wassalam melanjutkan sabda beliau allati idza ghadiba ja'at hatta tad'a yadaha fi yadihi. Setelah menyebutkan ciri-ciri penduduk wanita penduduk surga tiga sifat tiga ciri tersebut al-wadud al-walud al-aud yaitu wanita yang ciri yang ketiga yang selalu mengawasi memperhatikan suaminya allati idza ghadiba ja'at hatta tad'a yadaha fi yang apabila suaminya marah maka sang istri tadi datang kemudian meletakkan tangannya di atas tangan suaminya thumma taqul kemudian dia mengucapkan apa ucapannya? La adzuku ghamdan hatta tarda. Kata sang istri tadi, aku tidak bisa merasakan kenyamanan. Ya, tidak bisa memejamkan mata, tidak bisa tidur hatta tarda hingga engkau ridho wahai suamiku. Nah, ini ciri yang ketiga barakallahu fikum dari calon-calon penduduk surga dari kaum wanita. Al-Aud ala zaujiha yang selalu mengawasi dan melihat kondisi suaminya. Kalau suaminya marah, maka dia datang meletakkan tangannya di atas tangan suaminya dan meminta ridho ya dengan ucapannya aku tidak bisa merasakan ketentraman, kenyamanan, tidak bisa memejamkan mata hingga engkau ridho dari kemarahanmu. Yang mungkin sebab marahnya adalah kesalahan dari sang istri. Naam. Kemudian wali hadithi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala kila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyun nisa'i khairun qala allati tasurruhu idza nadhara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Imam Ahmad Syakir rahimahullahu taala dan dihasankan oleh Imam Al-Albani dalam Irwaul Ghalil pada hadis nomor yang ke 1780 enam 1786 dalam Iru al-Ghalil lil, lil Imam Al-Albani rahimahullah. Yaitu hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya beliau berkata, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayun nisa'i khairun?" Wanita mana kaya Rasulullah yang paling baik? Ya. Wanita yang paling baik, yang paling solehah Qala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab allati tasurruhu idza nadhara yaitu wanita yang menyenangkan suaminya apabila suaminya memandangnya. Ya, ini yang pertama. Wa tuti'uhu idza amara dan wanita yang mentaati suaminya apabila dia diperintah. Ini yang kedua wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah dan wanita atau istri yang tidak pernah menyelisihi suaminya pada dirinya dan pada hartanya dengan sesuatu yang suaminya benci atau tidak senang yakni dia mengetahui dan memahami apa yang dibenci dan tidak disuka oleh suaminya atas dirinya yang terdapat pada dirinya dan juga mengetahui apa yang tidak disenangi oleh suaminya pada hartanya yakni harta istri ya jadi hendaklah istri memperhatikan dirinya dan hartanya ya di sisi suaminya apakah suaminya senang maka dia lakukan atau suaminya tidak senang apa yang ada pada dirinya dari pakaiannya, dari penampilannya, dari baunya misalnya, wangiannya, maka diganti. Ya. Ini makna dari al-hadis. Barakallahu fikum. Dan juga memperhatikan apa yang tidak disenangi oleh suami terhadap harta istri. Misalnya istrinya hartanya dia gunakan untuk yang lain yang tidak bermanfaat, yang tidak disenangi oleh suami. Yang suaminya menginginkan hartanya itu untuk disalurkan ke yang lain yang lebih bermanfaat, misalnya. Maka ini penting dan wajib diperhatikan oleh seorang istri, kemudian dia tidak menyelisihi suaminya. Jadi, wanita yang paling soleha kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama adalah Allah tita tasurruhu idha nadhara dia menyenangkan suaminya apabila suaminya melihatnya, memandangnya. Yang kedua, wa tuti'uhu idza amara. Dia mentaati suaminya apabila suaminya memerintah dia. Dan yang ketiga, dia tidak menyelisihi suaminya pada dirinya dan pada hartanya dengan sesuatu yang suami tidak senang atau benci. وفي هذا المضمون التوجيهي قال أسماء ابن خارجة الفزاري رحمه الله وهو يزف وهو يزف ابنته إلى زوجها ليلة عر ليلة عرسها أو ليلة عرسها Semakna dengan ini berkata Asma bin Kharijah Al-Fazari ini ya Asma di sini nama laki-laki ya, anaknya Kharijah Al-Fazari. Makanya disebut dengan bid, bukan bintu. Ya, sekalipun nama Asma ini ya kita ketahui nama perempuan. Ya, seperti uh, Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala Namun di sini dia adalah lelaki. Ya, namanya Asma bin Kharijah bin Hisan ibni Hudayfa Al-Fazari. Ya, dia salah satu tabi'in rahimahullahu taala dari Kufah. Ya, termasuk dalam jajaran tabi'in dari Kufah. Nah, bahkan beliau termasuk kibaru tabi'in ya masuk dalam tabaqah al-ula dari tingkatan pertama dari jajaran tabi'in. Kunya beliau adalah Abu Hassan. Abu Hassan namanya Asma ibnu Kharijah. Naam. Bahkan disebutkan beliau adalah pemimpin pada kaumnya, sayyidan fi qaumihi. Ya, Barakallahu fikum. Bahkan beliau juga jawadan ya yang sangat dermawan. Ya. Dan pemberani. Barakallahu fikum. Maka beliau Asma ibnu Kharijah Abu Hassan pernah menasihatkan dan mewasiatkan kepada binti beliau ya anak wanitanya yang baru menikah, ya, pengantin baru. <clears throat> Nah, beliau berkata dalam nasihatnya terhadap bintinya, "Ya bunayyatu, innaki kharajti min al-ushi alladhi fihi darajti, fasirti ila firashin lam ta'rifihi wa qarinin lam ta'lu fihi fakuni lahu ardan yakun laki samaan wa kuni lahu mihadan yakun laki imadan wa kuni lahu amatan yakun laki abdan ولا تلحفي به فيقلاكي جزاكم الله خيرا ولا تلحفي به فيقلاكي ولا تبعدي عنه فينساكي وإن دنا منك فدني منه وإن نأى عنك فابعدي عنه واحفظي أنفه وسمعه وعينه فلا yashu yashumanna mi illa tayyiban wala yasma illa hasanan wala yanzur illa jamilan ila akhiri kalamihi rahimahullah Naam riwayat ini dinukilkan oleh Al Imam Al Ghazali dalam kitab Yahulumuddin sebagaimana yang dinukilkan di sini Syekh hafidhahullah taala. Dan juga dalam kitab Dairatu Ma'arif Al-Usratil Muslimah. Naam, berkata Al-Imam Asma bin Kharija Abu Hassan rahimahullah ketika beliau menasihatkan pada bintinya di malam pengantinnya. Wahai putriku, sesungguhnya anti keluar dari al-ush alladhi fihi darajti ya keluar dari uh, apa namanya tempat yang engkau akan melihat semua hal yang baru ya yakni di tempat tidur yang di firas tempat tidur yang engkau belum mengenalnya di korin teman yang engkau belum mengenalnya yakni mengenal dengan lebih mendalam. Ya. Nah, walhasil engkau di tempat yang baru. Fakuni lahu ardon yakun laka laki samaan. Maka jadilah engkau di sisinya, di sisi suamimu seperti bumi sehingga suamimu akan menjadi seperti langit yakni yang menaunginya ya seperti bumi yang kemudian dinaungi oleh langit. Dilindungi barakallahu fikum. Wa kuni lahu mihadan yakun laki imadan. Jadilah engkau di sisinya seperti ya hamparan atau tempat pembaringan. Maka dia akan menjadi di sisimu seperti ya sandarannya. Nah, yakni ketika kita bersandar ke suatu tiang misalnya atau tembok maka kita bertopang kepadanya kita bersandar kepadanya maka suami adalah di sisimu seperti sandaran yang kau bersandar kepadanya yakni kita membutuhkannya seorang istri membutuhkannya barakallahu fikum Nah, sebagaimana kita butuh pula dengan naungan. Ya, kita juga butuh dengan sandaran. Wa kuni lahu amatan yakun laki abdan. Jadilah engkau di sisinya seperti budak wanita. Maka dia akan menjadi di sisimu seperti budak lelaki. Nah, yakni kalau engkau tawadu, merendah diri, merendah hati di sisinya, maka dia pun akan tawadu. Ya. Namun sebaliknya, kalau engkau bersifat sombong dan angkuh melawan maka dia pun akan lebih angkuh dan lebih ya keras kepadamu. Barakallahu fikum. Ini ya makna dari nasihat beliau rahimahullah. Wa kuni lahu amatan yakun laki abdan. Wala tulhifi bihi fayaklaki. Ya, jangan engkau menyempitkan al-ilhaf ya sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an il, sama dengan ilhah yaitu mendesaknya terus menerus ya, di bertubi-tubi dia menyerang suaminya jangan fayak laki ya ya laki di sini bermana abgodoh, ya dia akan marah kepadamu dan tidak bersabar nanti jadinya ya kalau engkau terus berlebihan atau menyerangnya, mendesaknya, maka jangan demikian wahai putriku. Ya. Wala tubaidi anhu fayansaki. Jangan pulang kau menjauh darinya. Lalu atau hingga dia melupakanmu. Ya, kemudian dia akan meninggalkanmu, melupakanmu. ya ini dia akan semakin jauh darimu. Kalau engkau menjauhinya maka dia pun akan lebih jauh ya wa indana minki fadni minhu jika suamimu mendekat kepadamu maka mendekatlah pula kepadanya wa inna anki fab'udi anhu jika dia menjauh darimu maka menjauhlah darinya maksudnya barakallahu fikum ya jika mungkin suami menjauh karena sesuatu yang dia uh, apa namanya tidak siap ya untuk menghadapinya pada saat itu maka jangan engkau memaksakannya ya barakallahu fikum biarkan dulu tenang baru kemudian engkau mendekat yaitu maknanya barakallahu fikum wa inna anki fab'udi anhu jika suamimu menjauh darimu maka menjauhlah pula darinya ya bukan maknanya ya menjauh kemudian keduanya saling menjauh dan kemudian tidak ya saling e, memaafkan ya atau bahkan berpisah ya tentunya tidak demikian barakallahu fikum wahfadhi anfahu wa sam'ahu wa ainahu ya kemudian kata sang ayah kepada putrinya wahfadhi anfahu ya jagalah hidungnya, sam'ahu pendengarannya, wa'ainahu dan matanya. Apa maknanya? Jagalah hidungnya dari bau yang tidak sedap. Jagalah pendengarannya dari ucapan yang tidak baik. Jagalah pandangannya dari pemandangan yang buruk. Fala yashummanna minki illa tayyiban maka jangan sekali-kali ya suamimu itu mencium darimu kecuali bau yang harum. Wala yasma'illa hasanan dan jangan sekali-kali suamimu mendengar darimu kecuali kebaikan. Wala yandur illa jamilan dan janganlah sekali-kali suamimu memandang kecuali dalam keadaan ya pemandangan yang indah jamilan. Nah, barakallahu fikum. Ini nasihat yang agung dari seorang ayah terhadap putrinya ya ketika ya menikah dengan lelaki di malam pengantinnya ya subhanallah ini nasihat yang sangat agung barakallahu fikum dan sangat bermanfaat sekali buat para wanita ya buat para istri dan kita semua barakallahu fikum <clears throat> Naam Kemudian lanjut keterangan Syekh Ali Farkus hafizahullah taala fatalzam baita zaujiha wala tukhriju fatalzam baita zaujaha wala tukhrij minhu illa bi idnihi wa ridah wala tudkhil baitahu man yakrah au tulihhu alaihi fima ya'bahu wa yuhrijahu liqaulihi sallallahu wasallam fa amma haqqukum ala nisaikum fala yutina furushakum man takrahuna wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahuna maka hendaklah para istri berilzam di rumah suaminya menetap di rumah suaminya ya wala tukhrij minhu illa biidnihi waridah jangan dia keluar dari rumahnya kecuali dengan izin dan keridaannya wala tudkhil baitahu man yakrah jangan dia memasukkan di rumahnya orang yang dibenci yang tidak disenangi oleh suaminya au tulihu alaihi fima yabah wa yuhrijuhu jangan dia mendesaknya ya menyerangnya dalam hal-hal yang dia enggan, dia tidak senang. Sehingga ya dia merasa sempit dengannya. Jangan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Hadis ini hadis dari Amr bin Ahwas Al-Jushami radhiyallahu taala anhuma. Naam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Adapun hak hukum ala nisa hukum ala nisa nisaikum, hak kalian para suami terhadap istri-istri kalian yaitu fala yutina, tidak boleh mereka ya uh, mengizinkan di atas tempat tidur para suaminya orang yang suaminya itu benci, yang tidak senang. Nah, jadi jangan dia bawa temannya misalnya ya di atas tempat tidurnya sementara suaminya tidak menginginkannya. Demikian pula jangan dia mengizinkan ya orang-orang masuk ke rumah suaminya yang suaminya tidak senang. Nah, artinya kalau suaminya senang, falabas. Ya. Tidak mengapa. Barakallahu fikum. Selama itu aman dari fitnah. Walikaulihi sallallahu wasallam dan juga sabda Nabi sallallahu wasallam wala ta'dhana fi baitihi illa idnihi jangan dia mengizinkan pada rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya maksudnya jangan dia mengizinkan orang lain masuk ya kecuali dia minta izin pada suaminya terlebih dahulu nah Hadis ini dalam Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian kata Asy-Syaikh hafizahullah wala tarfa sautaha alaihi wala tufhish bilisaniha au tantiq bil bada ma'ahu au ma'a walidayhi wa aqaribihi liqaulihi ta'ala la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim Maka jangan seorang istri mengangkat suaranya di hadapan suaminya. Jangan pula dia mengucapkan ucapan yang keji dengan lisannya. Jangan pula atau ucapan yang menyakiti suaminya atau yang menyakiti kedua orang tua suaminya, yakni mertuanya, mertua istri dan jangan pula kepada kerabat-kerabat suami. Ya, jadi tidak boleh seorang istri berkata buruk, berkata jelek pada suaminya, tidak pula kepada kedua orang tua suaminya dan juga kepada kerabat-kerabat suaminya. Berdasarkan firman Allah taala, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man Allah tidak mencintai menjaharkan kejelekan dari ucapan. Ya, illa mandulim, kecuali orang yang didolimi. Nah, Jika orang didolimi, fa'tadu bimithli ma'tada alaikum. Ya. Lakukanlah apa? Pembalasan sesuai dengan yang dia lakukan, jangan melebihi. Nah, maka orang yang didolimi, dia boleh membalasnya dengan kedoliman yang sama dan tidak boleh lebih. Ya, barakallahu fikum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyenangi ya ucapan yang buruk ya yaitu cacian cercaan barakallahu fikum ya dan di sini adalah pembahasannya terlebih-lebih lagi kepada cacian istri kepada suami. Nah, atau kepada kedua orang tua suaminya atau kepada kerabatnya bahkan. Ya. Wal wajibu an tu'amila aqaribahu bil ihsan wal bir 'alal wajhi alladhi yu'amiluhum bihi zawjuha. Maka wajib ya seorang istri bermuamalah kepada kerabat-kerabat suaminya dengan cara yang baik, dengan cara yang takwa. Ya, sebagaimana suaminya bermuamalah dengan kerabatnya dengan cara baik dan dengan cara takwa. Maka seperti itu pula istri mengikuti suaminya. Ya. Barakallahu fikum dalam berbuat baik kepada kerabat-kerabatnya Fa inna dhalika, mengapa? Fa inna dhalika yufrihu zauja wa yasurruhu wa yuthliju sadrahu wa yu'nisuhu. Karena yang demikian itu menyenangkan suami, menggembirakan suami dan menyejukkan dadanya. Ya, menyejukkan dadanya. Barakallahu fikum. Maka wajib istri melakukan sesuatu yang menggembirakan suami, yang menyejukkan dada suami di antaranya adalah berbuat baik kepada kerabat-kerabat suami. Apalagi pada kedua orang tuanya. Nah, barakallahu fikum. Kita tahu ya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah yang ma'ruf ya yang dimana anaknya Ismail uh, alaihi alaihi memiliki istri yang salah satunya adalah istri yang uh, kurang ya, baik, kurang baik muamalahnya terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam, terhadap mertuanya. Ya, yang kemudian pada akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan kepada sang anak yaitu Nabi Ismail alaihissalam, "Ghair atabatak." Ya, rubah palang pintumu yang maknanya adalah ini kias bahwa ceraikan istrimu karena dia tidak berbuat baik kepada kepada mertuamu yakni kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ya kemudian setelah itu Nabi Ismail mengganti istrinya dan Nabi Ibrahim ya bertamu kembali dan mendapati sang istri solehah berbuat baik ya maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi Ismail setelah itu sabbit atabatak kokohkan palang pintumu yakni pelihara istrimu itu karena solehah barakallahu fikum maka demikian syariatul Islam ya di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu wajibnya seorang istri juga berbuat baik kepada kerabat-kerabat suaminya dan khususnya kepada kedua orang tua suaminya wama ahsant wama ahsanat ila ila zaujiha abadan man asaat ila walidayhi wa aqaribihi tidak akan dinilai seorang istri itu berbuat baik pada suaminya selama-lamanya jika dia berbuat baik, berbuat buruk kepada kedua orang tua suaminya dan kerabat-kerabat suaminya. Coba kita perhatikan. Subhanallah. Ya tidak dianggap kebaikan istri itu pada suaminya atau istri itu tidak dianggap berbuat baik pada suaminya kalau dia itu berbuat buruk kepada kedua orang tua suaminya dan kerabat-kerabat suaminya. Wa idza kanat ad-da'watu ila silati wuddil walidi thabitatun aw thabitatan fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam inna abarral bir silatul waladi ahla wuddi abihi fa inna zaujata ahra bi an tahfadha wudda ahli zaujiha Nah, jika ya dalam hadis kita diseru untuk menyambung silaturahim dengan kekasih orang tua kita. Jadi dalam syariat kita, kalau orang tua kita meninggal, ya kita sudah tidak bisa berbuat baik kepadanya maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberi solusi masih bisa anda berbuat baik pada kedua orang tua antum yang sudah meninggal yaitu berbuat baiklah kepada kekasihnya ya orang yang disenangi dan dicintai oleh ayah dan ibumu tadi berbuat baik kepadanya maka sama dengan anda berbuat baik kepada kedua orang tua antum atau salah satunya barakallahu fikum maka kata beliau di sini, ya, apabila kita diseru dalam syariat ini menyambung silaturahim dengan atau berbuat baik dengan kekasih ayah kita ya sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam inna abarral birri silatu waladil a silatul waladi ahla wuddi abihi sesungguhnya ketakwaan yang paling baik ya kebaikan yang paling takwa adalah silatul waladi. Seorang anak menyambung silaturahimnya berbuat baik kepada kekasih ayahnya. Ya, berbuat baik kepada apa? Kekasih ayahnya atau keluarga kekasih ayahnya. Jadi bukan cuman kekasih ayahnya, keluarganya kekasih ayahnya. Masuk juga di dalamnya ya dari omnya misalnya atau uh, ayah dan ibunya dari kekasih keluarga kekasih ayahnya barakallahu fikum dari sini diambil istimbat ya hukum bahwa az-zaujata ahra bi an tahfadha wudda ahli zaujiha bahwa seorang istri lebih pantas untuk memelihara dan menjaga ya kekasih keluarga suaminya. Paham tum? Artinya seorang suami ya punya kekasih, punya kerabat. Maka istrinya suami ini lebih pantas untuk berbuat baik kepada kerabat suaminya tadi. Kepada kekasih-kekasih suaminya. Naam. Itu lebih pantas bagi istri. Ya, dibanding dengan dalam hadis itu umum ya. Dalam hadis yaitu apa? Seorang anak berbuat baik kepada kekasih ayahnya. Seorang anak berbuat baik kepada kekasih ayahnya ini merupakan ketakwaan, bahkan abarrul bir. Kata Nabi, ketakwaan yang paling takwa. Ya, kebaikan yang paling baik, yang paling takwa adalah itu. Maka berdasarkan hadis ini seorang istri kata beliau lebih pantas ya menerapkan hadis ini yaitu berbuat baik kepada kekasih suaminya, kerabat suaminya. Demikian para fikum wallahu taala a'lamu bissawab. Nah, kita selesai membacakan al-far'u tsalits, cabang yang ketiga dan kita akan masuk kepada al robi rabi insyaallah taala yaitu khidmatul mar'ati zaujaha wa tadbirul manzil wa tarbiyatul aulad yaitu pelayanan istri terhadap suaminya dan mengatur rumahnya dan mendidik anak-anaknya ini cabang yang keempat kita akan bacakan uh, keterangan penulis hafizahullah taala pada pertemuan berikutnya wallahu taala a'lamu bisawab Nah, sebelum kita tutup ada pertanyaan karena masih tersisa waktunya kurang lebih 15 menit. Naam, jazakumullah khair. Fadal. Barakallahu fikum. Naam. Naam. Aywa, naam. Naam. Ayo. Hmm. Iya, barakallahu fikum. Jika kerabat suami itu orang-orang yang jelek perangainya, ya, yang ma'ruf dengan kejelekannya, maka kita tentunya yakni sang istri berupaya untuk berdakwah ya sebagaimana suaminya berdakwah maka dia membantu suaminya untuk berdakwah pada keluarga suaminya yang ya awam tadi kalau dia awam kalau dia dai dai yang buruk ya lebih misalnya maka maka la lahum. ya tidak ada kemuliaan pada orang-orang yang uh, dai terhadap bid'ah atau berdakwah terhadap kesesatan nah maka tidak dituntut istri untuk kepada ya mereka dari keluarga suami yang ma'ruf dengan kejelekannya. Nah, yang dituntut adalah kepada eh, kerabat yang awam, ya, yang belum paham, kita berbuat baik sebagai dakwah. Nah, dan kita mengalah, ya. Karena kita faham, maka adapun mereka tidak faham, belum belajar, kita mengalah. Kalau mereka misalnya melakukan sesuatu yang menyinggung kita, ya kita bersabar. Nah, karena mereka awam dan kita posisi sedang berdakwah. Ya, tidak boleh kita kemudian uh, membalas keawamannya. Ya, akhirnya dia pun semakin jauh dan tidak akan tersentuh dengan dakwah. Nah, ini termasuk perbuatan buruk ya terhadap kerabat suami. Ya, maka tidak boleh dilakukan oleh para istri. Nah, wallahu alam bisawab. Nah, termasuk berbuat baik bersedekah ya dengan kerabat-kerabat suami. Ya. Nah, itu kebaikan dengan meminta izin terlebih dahulu pada suaminya. Ya, jika hartanya sendiri maka pahalanya sempurna. Jika hartanya sendiri dia sedekahkan dan tidak minta izin, ya berdasarkan hadis yang telah berlalu, ya pahalanya syatruha seperduanya. Ya, tidak sempurna pahalanya seperdua karena dia tidak minta izin walaupun hartanya sendiri. Ditambah lagi dengan pembahasan hari ini bahwa kalau suaminya tidak senang maka tetap tidak boleh dia menginfakkan hartanya tadi, bertindak dengan hartanya pada sesuatu yang suaminya tidak senang walaupun hartanya sendiri. Berdasarkan hadis yang sudah kita bacakan tadi. Ya, ciri-ciri apa? Wanita solehah ya Tiga, yaitu apabila suami ah, memandangnya, menyenangkannya, apabila suaminya memerintahkannya dia taat, apabila dan dia yang ketiga dia tidak menyelisih suaminya pada dirinya dan pada hartanya. Ya, pada diri dan hartanya. Demikian barakallahu fikum. Nah, kalau ada pertanyaan dari ummahat ditulis nanti disimpan di bawah apa? Uh, hijab. Nah, karena waktu taklim kita sampai jam 5 ya. Nah, masih ada 10 menit atau 12 menit. Satu jam cukup lama ya? Hah? Saya merasa lama. Saya capek ngomong. Lama ya? Enam. Hasan kita kurangi 45 menit. Ya. 45 menit, Insya Allah taala. Biar saya juga tidak terlalu capek. Nah, satu jam lumayan. Ini saja 45 menit sudah ya agak lobet. Nah, 45 menit saja insya Allah taala. Sehingga kita berhenti di jam 4.45. Nah. Kalau misalnya ada pertanyaan, ya bisa kita ambil 10 sampai 15 menit. Kalau seandainya ada pertanyaan. Nah. Biasanya tahun-tahun yang telah terdahulu di setiap ahad di situ pusatnya ber, bertanya. Ya, jadi pertanyaan di hari ahad itu ditulis, dikumpul. Nanti di rumah saya baca pertanyaan-pertanyaan itu. Ya, pas pertemuan berikutnya kita bacakan ya jawabannya. Naam. Barakallahu fikum. Dan beda ya, kalau kalau bentuk tanya jawab itu tidak capek orang. Ya, insya Allah semua merasakan ini. Kalau dia bentuk tanya jawab, kecapeannya tidak terasa. Tapi kalau materi seperti ini, cepat lobet. Itu yang saya rasakan. Ya. Kalau bentuk tanya jawab, Allah alam kalau eh, Syekh Al Albani rahimahullah menjelaskan ini di antara bentuk sunnah ya. Taklim di antara sunnahnya adalah dengan cara tanya jawab sebagaimana hadis Jibril ya. Atakum yuallimukum dinakum. Di akhir hadis Jibril datang untuk apa? Memberi taklim kepada kalian, kepada kalian. Yuallimukum, allama yuallimu ta'liman. taklim. Jibril datang untuk mentaklimi kalian. Itu di akhir hadis. Apa bentuk taklimnya? Soal wal jawab. Tanya jawab. Ya kan? Nah. Barakallahu fikum. <clears throat> Jadi boleh insyaallah dari setiap pertemuan dibuat apa namanya untuk umatnya pertanyaan yang tertulis kalau ikhwannya boleh langsung.